Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, لله الذي رد إلينا أرواحنا segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita وعافانا أجسادنا dan Allah memberikan afiah di tubuh kita sehingga kita bisa datang ke tempat ini dan yang terpenting adalah wa adilana wa adinana bidzikri Allah memperkenankan kita untuk mengingat jadi kalau bicara nikmat yang paling agung adalah nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa banyak manusia yang hidup tidak jauh dari masjid tapi tidak masjid. Ada berapa banyak manusia yang Allah berikan kesehatan di fisiknya gunakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita sehingga mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meridhai kita bersama mereka amma ba'd Jemaah rahimakumullah. Ini tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal berapa? Tanggal 3 Zulhijjah 1446 Hijriah. Tadi imam kita di rakaat pertama membacakan Surat apa? Ana kasih hadiah. Nah, At-Taubah tentang apa? Dah, kirimkan ke belakang. Tentang bulan, iya. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahrat. Sesungguhnya hitungan bulan Bulan-bulan itu Di sisi Allah itu 12 bulan Yauma khalaqas samawati wal ard Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard Itu ketentuan Allah sudah ada Di lauhul mahfud Di kitab Allah Pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Siapa yang mau nyebutin bulan haram? Dzulhijjah, Muharram terpisah bulan Rajab. Rajab. Yang pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah Rajab namanya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat bulan haram ini ya tidak sedikit dari umat Islam yang nggak peduli. Ada bulan haram, ada bulan haji. Dua dari bulan haji masuk bulan haram. Bulan haji itu Syawal. Ada Zulhijjah. Bulan haram itu Zulqa'dah, zulhijjah, Muharram. Bayangin ya, akhir bulan Islam itu bulan haram, awal bulan Islam itu bulan haram. Dan ada yang terpisah yaitu Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau bicara Rajab, para ulama ya kita mungkin masih mendengar doa yang di diminta oleh banyak umat Islam mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Iya, doa itu memang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sahih hadisnya, tapi kita boleh minta. Karena bulan Rajab ini memang bulan persiapan buat Ramadan. Dan sebelum masuk bulan haji ada bulan Dzulqa'dah. Sebelum masuk bulan Dzulhijjah maksudnya ada bulan Dzulqa'dah, persiapan untuk Dzulhijjah. Sekedar mengingatkan kembali karena Allah mengatakan wadzakir fa inna tanfa'ul mu'minin. Kita berada di hari-hari paling indah sepanjang satu tahun. Satu tahun berapa hari? 354 354 ya kira-kira 354 ingat itu bulan Islam 354 Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan alaihi salatu wassalam ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ketika beliau masuk bulan awal bulan Dhul Hijjah, beliau mengingatkan para sahabatnya, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini kata beliau. Yakni 10 awal Dhul Hijjah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan 10 awal Dhul Hijjah lebih utama dari 10 akhir Ramadan. Tapi kita melihat 10 awal Dzulhijjah ini tidak ada penyambutan seperti penyambutan Ramadan. Dan memang ibadah di waktu kelalaian itu lebih utama daripada ibadah ketika semua orang sadar dengan ibadah itu. Ada di tengah hiruk pikuk manusia sibuk mencari dunia, ada sebagian hamba-hamba Allah yang berusaha untuk berharap akhirat. Nggak ada yang lebih utama dari 10 awal hijjah. Sampai para sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal hijjah. Walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi jihad pun tidak menandingi beramal di 10 awal hijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi يرجع yarji min بشيء kecuali satu model jihad. Orang ini keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, dia berangkat dengan jiwa, raga dan hartanya dan tidak ada yang pulang. Jadi kalau mujahid ini menang tetap beramal soleh di awal Dzulhijjah lebih utama. Kalau mujahid ini kalah pulang cacat tapi belum mati tetap beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama dan waktunya terbatas hanya 10 hari Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr demi fajar dan demi 10 malam yakni 10 malam Dzulhijjah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir Jemaah rahimakumullah bicara hanya kepada Allah kita berharap. Kita tahu kondisi bangsa Arab. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bangsa Arab itu percaya dengan keberadaan Tuhan. Percaya di masa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah. Nabi berapa tahun di kota Mekah? Untuk 10 tahun kurang Tiga belas tahun Masya Allah dikasih adik buatan Nah beliau tiga belas tahun di kota Mekah Kota Mekah saat itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Dan orang-orang Mekah haji. Abu Jahal itu haji. Anda pikir Abu Jahal nggak haji? Boleh jadi kalau di masa itu ada penyebutan haji, maka haji Abu Jahal. Loh, betul jemaah. Karena haji itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang kaya, maka mereka berhaji. Tapi mereka musyrik. Mereka berharapnya nggak sama Allah. Oh sama Allah berharap iya, tapi berharap juga kepada selain Allah. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya wala in sa'altahum kalau engkau tanya tuh kepada orang-orang itu kepada orang-orang musyrikin ini man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi Siapa yang menciptakan? Jawaban mereka Allah. Gak mungkin lah yang menciptakan Nabi. Nggak mungkin yang menciptakan malaikat. Nggak mungkin menciptakan berhala-berhala. Yang dikatakan lata itu orang soleh. Yang suka berkhidmat kepada jemaah haji. Dia suka bikin mak roti ya. Eh, dia bikin makanan buat jemaah haji. Ketika mati, dibangun di kuburannya oleh mereka satu bangunan kemudian mereka mengagungkan orang ini syaitan. Dan tatkala mereka ditanya, kenapa kalian kok mintanya sama mereka gitu Kok nggak sama Allah langsung? Apa kata mereka? Mana abuduhu illa liuqaribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka melainkan hanya untuk menjadi perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Azza wa Itu yang terjadi. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah dia benar-benar mewujudkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyampaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, pimpinan-pimpinan kaum musyrikin, qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Mereka nggak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya mereka hanya boleh meminta kepada Allah saja. Sedangkan mereka meyakini ada banyak sesembahan yang kita jadikan perantara antara kita sama Allah. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah penolong-penolong kita di sisi Allah gitu. Bukannya mereka nggak percaya sama Allah, mereka percaya sama Allah. Makanya mereka tawaf, mereka wukuf di Arafah. Wukuf nggak orang-orang musyrikin zaman. Ya, sama wukuf mereka. Cuma sempat orang-orang musyrik Quraisy ya, bukan musyrikin semuanya. Orang-orang Quraisy itu karena kecongkakan mereka, mereka wukufnya nggak mau di Arafah. Kalau jemaah haji dari selain Quraisy, wukufnya di Arafah. Kalau orang Quraisy, wukufnya di Muzdalifah. Karena Arafah itu di luar tanah haram. Sedangkan mereka kami ini adalah penduduk haram. Masa wukufnya di luar tanah haram? Bikin-bikin mereka agamanya. Tapi mereka haji. Jadi ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, mereka nolak. Mereka tahu konsekuensinya. Jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di surat Asy-Syarah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika orang itu biasanya ketika dalam kesulitan di harapan bagaimana keluar dari kesulitan itu siapa di sini nggak punya masalah Mana kasih hadiah Di beberapa asar disebutkan tentang Qarnain. Sebelum dia meninggal dunia, dia tulis surat buat ibundanya. Tentunya ibu ini kalau ditinggal anak, ya Allah, oh, Gimana perasaan ibu jemaah? Kalau bapak masih kuat Tapi kalau sudah ibu dia tahu nih anak pernah ada di perutnya selama sembilan bulan. Yang pernah disusuinya selama dua tahun. Yang dia ini yang dia dong yang dia ajari ngomong, diajarin jalan. Makanya kenapa kita harus berbakti kepada ibu tiga kali lebih daripada daripada bapak. Maka disebutkan Dulkarnain surat kepada ibundanya. Kalau sampai pada musratku ini ibu aku minta engkau undang orang-orang itu bikin makanan yang enak undang semuanya orang kampung itu akhirnya diundang sama ibu dan nanti cekkan suratku kepada mereka sudah dibikinkan makanan makannya siap untuk dikonsumsi lalu ibunya ngomong Afwan ada pesan dari anakku aku akan bacakan yang boleh makan hanya orang yang tidak punya masalah. Ternyata satu kampung nggak ada yang makan. Ibunya sadar, oh anakku mau menghiburku. Ibu bukan hanya engkau yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Gitu. Hanya saja kadangkala -kadang sebagian kita tuh merasa orang paling menderita. Jangan. Ketika kita melihat orang kok seneng kabeh lu, <laughs> Allah Subhanahu wa taala menjadikan masalah itu agar kita kembali kepada Allah. Tadi di rakaat kedua imam kita membacakan surat As-Sajdah. Allah mengatakan wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka Membuat mereka merasakan azab dunia ini Sebelum azab akhirat yang besar nanti Tujuannya apa? La'allahum yarji'un Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal Karena orang kalau dikasih senang terus sama Allah Lupa Lupa jemaah Innal insana layatgha. Kalau sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan ar-ra'ahu Ketika dia merasa sudah punya semuanya, udah cukup semuanya, tadi nggak punya masalah. Dia mau makan untuk tujuh tahun ke depan, cukup. Coba antum nggak tahu mau bayar cicilan. Antum akan mikir ya opo. Ya kan? Tahu-tahu ditelepon sama yang punya kontrak, yang punya rumah. Mas kapan bayar kontrakan? Ya Allah tadi, Di situ orang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati bilang Di surah Al-Qalam ada cerita tentang tiga bersaudara ya mantan bukan mantan ya anak-anak orang kaya kayaknya mereka anak-anak orang kaya yang orang tuanya itu punya kebun yang luas Allah oh, cerita di ayat 17 dan sesudahnya ya. Inna balawna kama balawna ashabal jannah Sesungguhnya kami memberikan bala kepada penduduk Mekah, tadi orang-orang musyrikin yang diajak untuk berharap hanya kepada Allah. Tapi mereka nggak mau. Yang dipanggil untuk bersandar hanya kepada Allah, untuk bergantung hanya kepada Allah, untuk berdoa memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada siapa-siapa. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya Allah kan kami berikan balak kepada penduduk Mekah itu. Kama balauna ashabal jannah. Sebagaimana kami berikan balak ujian pemilik-pemilik kebun. Idaksamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika pemilik kebun ini bersumpah Besok pagi kita panen. Waktunya panen. Mereka kenapa mau berangkat pagi? Supaya ada orang tahu. Karena kalau panennya siang banyak orang miskin nanti yang datang yang minta-minta wala disebutkan mereka tidak menyisihkan mereka tidak mau memberikan kepada fakir miskin. Jadi kadangkala nih orang tua ya. Nasihat anak orang tua yang suka berbagi, kadangkala dia jadi donatur tetap masjid ya. Usahakan sebelum meninggal sudah ada wasiat kepada anak-anaknya supaya anaknya melanjutkan kalau tidak mau wasiat, maka wakafkan. Ini orang yang punya perusahaan umpamanya. Dia di notaris sebutkan 10% hasilnya itu untuk umat. Sudah. Jadi anaknya ketika melanjutkan perusahaan itu, wasiat itu berlaku. 10% dari hasilnya untuk umat. Kenapa? Berapa banyak ya donatur-donatur yang ketika meninggal dunia putus, anaknya nggak ngelanjuti Itu beda dengan godaan usaha. Dan seharusnya orang warisan itu tidak rebutan. Tapi tidak juga jamaah. Sesuatu yang gratisan selalu rebutan. Warisan itu duit nemu. Sebutkan, ah, ini kan buku warisan nih. Belajar dasar ilmu faraid. Sebutkan tiga sebab orang dapat warisan. Nah, jemaah, Antum tidak kepingin oleh warisan. ya sebutkan tiga sebab orang itu bisa dapat warisan. Nah, nasab, nikah, wala. Wala itu pembebasan budak ya. Berikan kepada ini yang jawab Ustadz sebenarnya. Jadi pantesan Isa oleh jamaah. Jadi wala apa? Nasab, nikah sama wala. Wala itu membebaskan budak. Jadi kalau ini nggak ada wali ahli warisnya nanti majikan yang membebaskan itu dapat warisan. Kalau dia meninggal dunia nggak punya ahli waris gitu nanti. Jadi kalau bisa bicara nasab, iso daftar nasab. melihat orang kaya ini mau mati, datang pak saya daftar pak <laughs> daftar tidak apa apalah jadi anak nomor berapa gitu dah iso aja mah jadi memang warisan itu itu ya, tadi nasab tidak pakai usaha. Yang kedua nikah. Nikah ini ya suami istri tadi. Ini nggak ada hubungan nasab istri, tapi dapat warisan karena menikah. Yang dapat warisan juga suami. Makanya kenapa sebagian ikhwan itu mau nikah sama perempuan kaya, janda kaya, sing tuwek. Tidak popo lah oleh warisan. Ya. <laughs> Karena dia berpikir oleh warisan memang ada harapan nih kalau kita bicara harapan dia berpikir seperti ada juga perempuan-perempuan muda yang mau nikah sama orang sepuh karena berharap apa koyo tidak suwi dia ada ada warisan yang dia harapkan di sini kadang orang itu kalau makan waris itu kata Allah aklan kalian itu makan waris lupa halal Orang itu kok melihat uang banyak. Kalau uang sedikit, mereka akan mengatakan apa? Fabel fabel sudah, ambil adik, tidak apa-apa gitu Karena dikit, tapi kalau jumlahnya banyak, itu malah berebut. Nah ini tiga orang yang disebutkan ini, ya tadi nggak seperti orang tuanya yang suka berbagi kepada fakir miskin. Makanya orang miskin kan berharap, oh ini mau panen nih gitu loh. Kayaknya nanti uh, ada pembagian lagi. Karena yang jelas di hasil panen itu paling tidak kita tahu yang namanya zakat. Dan ini juga penting antum kalau punya keluarga di kampung yang bertani dikasih tahu zakatnya. Ana masih melihat sampai sekarang ya. Karena ana hidup di desa. Kalau habis panen ada orang yang bahasa kita Masak jemaah. Apa mengumpulkan sisa-sisa beras ya gabah-gabah ya, seperti itu. Kasak dia jemaah. Lu kasih ono zakat lah orang itu gitu. Ada zakatnya di hasil panenmu ini. Bukan dia seakan-akan fadol-fadol yang mau ngasak silahkan. Loh iya boleh memang silahkan loh memang dibuang sama antum. Tapi mereka punya hak loh dari mana? Waatu hakku haqqahu yauma hasadih kata Allah. Berikan haknya pada hari panen itu ke ono wong wong itu kata Allah. Ni orang ini tidak mau ngasih. Maka mereka berusaha di waktu pagi sebelum orang-orang datang datangnya mungkin jam 9 dia sebelum subuh sudah panen. Apa kata Allah? Ini niat. Mereka ada harapan besok panen dengan hasil yang banyak. Kenapa? Karena kita nggak berbagi sama orang miskin. Yang kalau biasanya hasilnya 10 ton, 2 ton, 1 eh, ton anggap buat orang miskin, dia akan ambil 10 ton full. Kita tahu zakat pertanian ini. Nah, siapa yang mau sebut zakat pertanian? Piro yang bertani. Nah, mana yang mau jawab? Nah, 5% yang pakai hujan. Yang bayar. Yo, ya bose. Iya. Jangan dibalik-balik gitu ya. 5% iki wis bayar 10% gitu. 10% yang gratisan pengairannya, 5% yang bayar. Subhanallah itu Islamnya. Jadi tadi orang berpikir dengan dia nggak ngasih 10%, persen, oh dia dapat 100%. persen. Allah katakan fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik wa hum naimun. Ada yang datang di malam hari jemaah ke tempat itu dari Tuhanmu. Saat mereka tidur, Wallah jemaah, Allah itu yang punya bumi ini Allah bakar kebun itu Ketika mereka tidur Maka di sini Jangan pernah berharap kepada Tuku kita Jangan berharap kepada Kebun kita Jangan berharap kepada Tempat kerja kita Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dari sisi ekonomi kita melihat banyak banyak bahkan anda membaca badai PHK ini bisa mencapai 280 memang sebagian orang itu harus di PHK Sudah bertahun-tahun di sini loh. Iya. Tapi bukan tempat itu nggak ngasih rezeki sama antum gitu loh. Cuma 280 ribu nggak banyak. Ketika covid sudah berharap ke tempat kerjanya, ke usahanya. Sehingga kepada Allahnya itu, ya tadi nunggu ada masalah baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar menakutkan jamaah COVID itu jamaah. Anak pernah ngantarkan tetangga sakit. Pas waktu Delta ya. Antum masih ingat mungkin mobil sebelahan aja. Anak kata istri bang pakai masker double. <laughs> Apa? Bismillah. Bawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Orang itu dirawat di lorong-lorong. Di jalan-jalan jamaah. Anak kamu ya Allah. Anak Oksigen gak ada jamaah. Pindah dari rumah sakit ke rumah sakit satunya. Sama semua. Mau minta sama siapa tuh waktu itu? Mau ke siapa? Dokter angkat tangan. pakai dikatakan matal mudawi wal mudawa walladhi jalaba ad-dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtara. Dokternya mati. Sing diobati mati. Yang ngeracik obat mati. Yang jualah obat mati, sing tuku nanti dok, nanti sing dodolan mati. Mau kemana aja? Allah memang kan Allah menurunkan bala itu agar manusia berharap kepada Allah saja gitu. Allah jangan berharap kepada siapa. Semuanya adalah makhluk. Semuanya akan binasa kecuali Allah Azza wajalla Nih, tiga bersaudara ini tidur Fa'asbahat kasarim dikatakan kebun itu seperti malam yang gelap gulita. Gelap itu jemaah. Kosong. Fatanadau musbihin. Isu ini mereka pagi-pagi ini mereka saling memanggil. Ayo cepetan. Anigdu ala harfikum min kuntum salimin. Ayo cepetan kata dia. Kalau kita memang mau panen ini, ini waktunya gitu loh. Jangan ditunda gitu loh. Fantalaku wahum Mereka berangkat pelan-pelan jamaah. Ngomong tidak keras-keras. Berbisik-bisik. Fatun itu Allah ya yadkhulan hal yaum Jangan sampai hari ini ada orang miskin yang masuk ke kebun. Tuh, beda orang tua, beda anak. Ya. ya seharusnya orang tua itu memang mengajarkan anak tentang keimanan dan tentang bagi. Jangan cuma orang tuanya berbagi. Jadikan orang tua kita dulu. Anak ingat kalau Allah yarhamuha, kalau mau Jumatan dikasih duit kita jamaah. Nah, masuk ke ke kota amal itu. walaupun sehingga kita itu setiap Jumatan nunggu duit itu. Mana uangnya? Jadi bukan uang kita gitu. Tapi seneng jemaah ya. Ketika kota amal itu lewat. Walaupun kita cuma rongewu. Sebelah, satu. Tapi seneng gitu Ada kesenangan. Perlu itu kepada anak kita. Sampai saat ini, ajarkan anak kita itu kalau punya sesuatu, kalau beli sesuatu, nggak harus anak ilima beli lima, jangan. Anak ilima beli satu, supaya belajar bareng. yowis iya bareng-bareng loh. Masuk cukup cukup. Bismillah. Al-barakah ma'al jamaah. Bareng-bareng ini. Ini perlu pendidikan. Ini arah Allah alam bagaimana anak-anak ini. Tapi yang jelas mereka bisik-bisik sampai mengatakan jangan miskin. Mereka berangkat menuju kebun mereka dengan niat tidak memberi kepada orang miskin, tidak mau membantu orang miskin, padahal mereka mampu. Jemaah mau dibawa kemana uang ini jemaah? Tapi ya ini sebagai pelajaran buat kita semua. Ada seorang syekh mengatakan, syekh ini banyak jadi konsultan zakat. Syekh itu mengatakan yang datang kepada anak itu kok orang-orang yang uangnya cuma miliaran gitu dia. Yang triliunan ini kok gak teko gitu dia. Karena memang ketika antum uangnya masih ratusan juta, Zakatnya masih ringan 100 juta zakatnya berapa? 2 juta setengah Ngeluarkan 2 juta setengah itu Kecil gitu Punya uang 1 M Selawi juta Ini oleh motor ya jamaah Mulai Ada Ada banyak 25 juta itu Ketika punya uang 10M 250 loh Wake ternyata Padahal tetap dua setengah persen Tidak berubah Jadi 250 juta itu sama dengan 2 juta setengah Sama persis Kalau orang menggunakan sama persis Ketika uangnya 1 triliun Berapa? selawe M betul 20 ayolah dua setengah M tekondi Yes. Iya ngitung duit uang air ruwet. iya, satu triliun berapa zakatnya? Kok dua setengah M? 25 miliar. Mikir, mosok ya. Saya tidak pernah melihat uang satu triliun kita gitu di jamaah. Jadi paling tidak antum siap-siap gitu loh. Insya Allah siap-siap lah Kalau keuangan satu triliun. Jadi ada harapan untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi antum belajar zakatnya itu walaupun tidak punya duit. Insya Allah kalau nanti satu triliun, anak tahu berapa zakatnya. Kalau satu triliun, satu triliun itu seribu miliar. Berarti zakat 25 miliar. untuk akan 25 miliar. Mikir ya, Ma. Ya. Itu kutana. Ada 2 miliar 2 juta tengah sama persis persis karena orang tuh tidak melihat kepada sisanya, itu yang jadi masalah. Sisanya berapa tuh? Sisanya 975 miliar. Sama dengan 97 juta setengah. Sama. Menunggu saya berbagi, jangan. Mulai apa gini? Kita 10 awal ini kesempatan untuk mulai banyak berbagi jamaah. Karena beramal soleh di 10 hari ini beda dengan yang lain. Mereka sampai ke kebunnya falamma ra'auha qalu inna lavalu. Ketika mereka melihat kebunnya, oh salah kita ini katanya. Karena berangkat subuh-subuh kayaknya salah jalan. Mereka mengatakan itu tersesat kita ini. Kata mereka, enggak, enggak tersesat Bal nahnu mahrumun. Kita ini termasuk orang yang enggak dikasih apa-apa sama Allah. Iya, kita tersesat dari sisi niat kita yang tidak benar dan nggak dapat mereka tidak mau berbagi 10%. Akhirnya Allah ambil 100%. Habisnya. Kebakar semua kebun itu. Nakbal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum Lawla tusabbihun. Yang paling bijak di antara mereka ini di antara tiga orang ini ngomong. Sepertinya dia sudah ngasih tahu kepada tiga orang ini, kepada ya duluran ini. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian Mengapa kalian tidak bertasbih kepada Tuhan kalian Mengagungkan Allah Yang bumi ini Allah Yang nyuruh kita berbagi dan menolong orang miskin siapa? Ya Allah gitu loh. Uangnya dari Allah, Allah nyuruh bagaimana kita berbagi sama orang miskin. Lalu mereka mengatakan qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Di sini jemaah. Musibah itu membuat orang kembali kepada Allah. Membuat orang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Maha suci Tuhan kami Sesungguhnya kami benar-benar orang zalim. Nabi Yunus ketika di perut ikan paus mengatakan La ilaha illa anta subhanak ini kuntu minal zalimin. Orang-orang yang mengatakan subhana rabbina maha suci Tuhan kami. Mereka menafikan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kadang kala kita kalau kena musibah itu nyalah siapa? Allah. Ada sebagian kita ketika kena musibah merasa kecewa sama Allah. Ya Allah, aku ini kurang apa ya Allah? Umroh tiap tahun. Sodako Waduh, tiap Jumat. Terus masjid aku bangun ya Allah. Kenapa kok aku dikasih penyakit masih? kadang kadang orang kecewa sama Allah. Padahal Allah ketika ngasih penyakit sayang sama dia. Makanya orang-orang mengatakan Subhana Rabbina Maha Suci Tuhan kami. Yang salah siapa? Inna kunna zalimin. Kami ya Allah yang boleh Kami. Jadi seharusnya ketika antum terkena musibah, Antum langsung yakin, ya Allah hamba banyak dosa. Jangan merasa baik. Antum kan sudah belajar. Anak belajar Ustaz. Musibah itu katanya untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kayaknya kalau anak ini untuk mengangkat derajat Ustaz. Apa? Antum tidak duit dosa. Ya anak sejak hijrah itu sudah berhenti buat dosa. Lu Betul coba ini ada Sebagian orang yang menanyakan kepada saya, Ustaz, sejak anak hijrah meninggalkan dosa-dosa, kok musibah silih berganti Ustaz ya? Apakah karena dampak dosa-dosa masih anak emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa yang ada dosa masa lalu aja nggak punya dosa lagi. Kita tiap hari berbuat dosa aja. Kenapa selesai sholat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa orang-orang soleh itu sebelum subuh di waktu sahur Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur setelah sholat malam mereka duduk istighfar mohon ampun sama Allah Azza wajalla. Kenapa Nabi alaihi salatu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, Ayuhan nas, tubu ilallah Allah wastaghfiru." umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar. Ini ucapan disampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Itu disuruh istighfar dan tobat. Maka jangan pernah antum ketika kena musibah lalu merasa Iya. Biasa orang soleh itu diangkat derajatnya. Oke tuso nih gitu. Kalau kita ngelihat orang lain kita berbaik sangka sama dia. Angkat derajat antum dan dihapuskan dosa-dosa antum. Jangan ketika saudaranya di PHK Oke, dosa nih wong Kita aja Kalau kita banyak dosa, kalau orang lain kita berbaik sangka. Maka orang-orang langsung mengatakan Subhana Rabbina Enggak Enggak ada salah Tuhan kami Enggak ada kekurangan di Tuhan kami Kami yang orang-orang zalim Setelah mereka mengatakan itu Allah mengatakan Fa'akbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun Akhirnya mereka ngobrol di antara mereka sambil saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu. Wis tak kandani. Loh, kamu kan juga mau gitu. Kita nggak berbagi semua itu. Akhirnya saling menyalahkan. Selesai. Kebunnya habis. Asa Rabbuna. Ya sudah. Mereka sudah tahu dengan kesal mereka. Mereka mengatakan qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka mengatakan sesungguhnya celaka kita ini. Kita ini orang-orang yang melampaui batas. Taghin seperti yang di surat Al-Alaq. Innal insana la Manusia benar-benar akan melampaui batasnya. Kapan? Ketika merasa punya semuanya. Cukup ya. Antum bisa lihat ya orang yang nggak tahu besok mau makan apa. Insya Allah soft pertama dia jangan. Tapi <laughs> bukan berarti soft pertama ini, oh ini kayaknya orang-orang susah semua, nggak juga. Gitu. Tapi orang ketika punya masalah seperti malam harinya hanya berapa jam? Malam hari berkoar-koar untuk pagi. Kita akan menikmati hasil pagi kita pagi sama orang miskin. Paginya langsung berubah. Mereka mengatakan mereka tobat kepada Allah. Mereka kami zalim, kami melampaui batas ya Allah. Mereka mengakui kesalahan mereka lalu mereka berdoa. Di sini ada harapan. Mereka mengatakan asa rabbuna. Antum nggak boleh putus asa. Yang dikasih penyakit sama Allah, yang kata dokter, wis ono obati Katakan iya. Dokter memang tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Allah bisa menyembuhkan tanpa obat. Bisa. Maka mereka ini nggak putus asa, sudah habis. Udah habis, gak ada harta mereka. Mereka mengatakan asa rabbuna dilana khairam minha. Mereka mengatakan mudah-mudahan Tuhan kami, Rob kami memberikan ganti kepada kami kebun yang lebih baik dari ini. Eh, ila raghibu. Ini namanya raubah. Sesungguhnya kami berharap kepada Tuhan kami. Berharap saya berharap berharap dikasih ganti yang lebih baik sama Allah, berharap solusi hanya Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Dalam sebuah hadis yang diwetkan oleh Al Imam Abu Dawud dan Tirmidzi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nazalat bihi faqah. Barang siapa yang mendapatkan ujian ya kemiskinan, kesulitan dalam hidupnya ya. Zalaha bin kemudian dia turun masalahnya ini kepada orang. ada ada kepada اشتد فقر kemampuan dia, kesulitan dia, kemiskinan dia, nggak akan ditutupin sama Allah. Kalaupun ditutupin nanti kurang lagi, tutupin kurang. Karena dia harapannya kepada manusia. Antum sama orang itu berapa kali dia mau bantu antum? Berapa kali antum telepon bang punya bisa bantu. cantikmu. Sekarang bulan Iya, tiga bulan kemudian diblokir. <laughs> ya, kalau terus berharap manusia, manusia itu ya mau bantu, tapi enggak. Kalau Allah semakin antum minta sama Allah semakin cinta. Itu bedanya. Maka memberikan minta lagi sama ada ya, sudah sama Loh kok ini kedudukannya sisi Allah SWT. Orang paling tinggi kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh sahabatnya kalau sama Allah. Idza altafas alillah Engkau kalau mau minta minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta pertolongan mintalah sama Allah Azza wa Jal. Kenapa? Kalau engkau minta sama manusia, manusia ini mati. Ketika mati kita yang nolong dia. Mau sesoleh apapun orang itu ketika meninggal dunia, kita yang angkat jenazahnya. Kita yang memandikan dia. Kita yang mengkafeni dia. Kemudian kita kuburkan dia, kita doakan dia. Kok kita mau berharap sama dia? Lalu Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak mati. Allah mendengar doa antum 24 jam. Orang itu bisa dengar 24 jam. Wis mati apalagi. Maka jemaah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa nyuruh Ali bin Abi Thalib apabila melihat kuburan yang tinggikan itu untuk diratakan sama tanah. Kalau melihat, anak pernah Mu'tah ke Mu'tah. Mu'tah itu ketika Nabi mengutus 3000 sahabat perang melawan Romawi di bawah kepemimpinan Zaid bin Hari, Ja'far bin Alif sama lain ketiga kuburannya itu dibangun orang ketika lihat kuburan dibangun kayak merasa aku dia Nabi alaihi salatu wassalam kadang hari kemudian babi doa maka ketika antum punya masalah kita ini boleh bertawasul dengan doanya orang soleh itu boleh yang masih ada kita doa kita minta doa ayah kita ya punya masalah ayah doakan. kalau ayah masih bisa berdoa. Langsung minta sama Allah. Tapi ada banyak dosanya Ustaz. Ya sudah. Antum perlu tawasul. Istighfar. Tahu diri lah. Kita ini banyak dosanya istighfar. Lalu panggil Allah dengan nama nama yang indah. Ya Ghafur. Ya Ghafur. Ighfirli ya Allah. Ya Razzaq. ya Allah. Yakin kita bagi Allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Janji ya Allah bersama kesulitan ada kemudahan ya Allah. Kasih kemudahan ya Allah. Minta. Tapi jangan kau minta sama manusia, kau serahkan kepada manusia. Fa Terus Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa man nazalat bihi faqa fa anzalaha billah. Barang siapa yang timpa kesulitan dalam ekonomi, dalam perkara-perkara yang lainnya kemudian dia menyerahkannya sama Allah. Dia hanya berharap kepada Allah Azza wa Jal. Fayushkullah lahu birizqin ajil au Allah akan kasih rizki sama dia. Baik segera atau tertunda. Kita ini masalahnya kepingin rizki itu instan cepetan. Anda sudah doa Ustaz. Berapa tahun untuk doa? Dari mulai hari apa ya? Hari apa? Nabi Ibrahim itu dari nikah sampai umur 86 tahun minta anak. Baru dikasih umur 86 tahun. Bayangan. Dan gak pernah putus asa. Terus berharap sama Allah. Kenapa? Karena tadi orang ketika yakin Allah itu maha kuasa. Dan Allah bisa berbuat apa saja. Maka kita akan terus berharap sama Allah. Bilang Allah yang mampu menjadikan lautan terbelah di saat tidak ada solusi. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar bersama kaumnya oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke lautan. Sampai ke pantai. Mereka melihat Qala ashabu Musa inna la Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan habis kita sudah. Nih harapannya kecil. Kita nggak boleh. Kita harus berharap Allah Maha Kuasa. Nabi Musa mengatakan apa? Alaihissalam. Kalla. Nggak nggak mungkin. Nggak mungkin mereka bisa menghabisi kita. Inna ma'ya Rabbi sayadin. Bersamaku ada Tuhanku akhirnya yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi harapannya besar. Apakah kemudian Allah kirimkan tahu-tahu ada kapal? Enggak. Laut. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Di beberapa akhir disebutkan bahwa Bahwasanya malaikat Jibril datang. Nabi Ibrahim itu anjami. Baik kalau menyebutkan di antara hikmah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang pertama dikasih baju di padang mahsyar. Sebagian menyebutkan boleh jadi balasan Allah kepada Nabi Ibrahim karena dia diteranjani ketika dilemparkan. Nabi diteranjani. Dilihat oleh masyarakat. Dilemparkan pakai manjanik alat lontang. Disebutkan bahwasanya dalam asar itu Jibril dat, Anak ilayya haja Ibrahim. Engkau punya perlu sama aku. Kata Ibrahim, "Amma ilaika fa." Amma kamu Engkau sama sama. Engkau makhluk, aku makhluk. Sama. Amma ilallah na, Kalau sama Allah aku punya perlu sekarang. Lalu beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup. Dan Allah tidak kirimkan hujan untuk mematikan itu api. Allah tidak turun salju untuk mematikan itu api. Allah mengatakan kepada api, api jangan. Api ini makhluknya Allah. Allah mengatakan, Ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Buat Ibrahim. Api itu tetap membakar kayu yang dikumpulkan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang di luar sana merasakan panas. Tapi Allah mengatakan kepada api kuni bardan. Jadilah kau dingin. Bukan hanya dingin, kalau dingin bisa kedinginan Nabi Ibrahim. Wasalama dan keselamatan buat kita. Maka semoga setelah kajian ini kita bisa lebih menfokuskan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Apapun masalah antum sebesar apapun, sebab yang memang diperintahkan untuk dijalani ya sudah kita jalan. Para ulama menyebutkan perbedaan antara roja sama rohbah. Roja kita mungkin belajar ya babul roja di kitab Riyadhus ini kita belajar babul roja atau kita bu roja berkaitan dengan harapan dengan rohbah. Roja ini lebih kepada urusan hati harapan ambisi kita mohon kepada Allah Azza Kalau lomba ini ada usaha dari kita. Kita berharap tapi ada usaha. Ya, kita usahakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat apapun masalahnya, tetap berbaik sangka sama Allah, serahkan semua kepada Allah, usaha ya kita jalani. Ketika usaha itu gagal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak. Allah mungkin sudah sediakan tempat yang yang lebih indah daripada yang kita ini. Itu yang dapat anda sampaikan jemaah Mungkin analis sudah terang ternyata jemaah Apabila yang anda sampaikan benar dari Allah Subhanahu Taala, kalau <clears throat> ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari salah itu. Subhanallah, bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.